طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد kita lanjutkan membaca kitab Al-Imla Al-Imla ala Syarhil Mahalli lil Warqat halaman 9 tentang maratibut tasdiqat ada empat ya al-ilm wal-dhann wasyak wal wahm kita baru sampai fal ilmu itu adalah hukmun jazimun la yaqbalu taghayyur hukum yang jazim yang um, pasti gitu ya yang tidak menerima taghayyur nah, kalimat tidak menerima taghayyur ini masih mutlak ya maka oleh penulis di beri takidnya di bawahnya itu ya yaitu bi an kana limujibin ya. tidak menerima tawayur yaitu karena mujib limujib nah, itu takidnya dia nah jadi kalau mau ditambahin tuh layak balut tawayur limujib tidak menerima perubahan karena mujib. Apa mujibnya Quran? Jadi hmm. kasih. Apa ya Badar? Sababun yaqtadi. Nah, li mujib ai li sababin yaqtadi. Karena sebab yang menuntutnya menuntut hukum tersebut ya. Orang menetapkan hukum dengan pasti tidak menerima perubahan karena ada sebab yang menuntut hukum itu. Jelas, ada alasannya ini. Gitu. Ada ilahnya, Paham? Nah, mujib ini bisa apa saja? Bisa his, bisa akal, bisa ada. Ya, mujib itu satu dari tiganya. Bisa his, ya, indra, walau batinan ya. ingat his itu ada hisun zahir ada hisun batin ya, indra itu ada indra zahir ada indra batin dan atau sebab yang lain adalah akal karena hitungan akal ya. atau adat karena hitungan adat ya, kebiasaan jelas طيب hisun jamaknya apa hawas ya. ada al hawas al zahirah indra zahirah ada berapa indra yang zahirah ada lima asam dengaran wal basar penglihatan wasyam penciuman wal ya rasa ya lidah dia dan alams sentuh kalau pendengaran telinga penglihatan mata penciuman hi, hidung kalau rasa li, lidah kalau raba itu kulit paham nah itu namanya hawas zahirah, indra yang zahirah. Kalau hawas yang batinah, indra yang batinah ada berapa? Juga ada lima. Ya. Yang pertama adalah al-hissul mushtarak. Yang kedua al-khayal. Yang ketiga al-wahm. Yang keempat al-hafizah. Yang kelima al-mutakhayyila. Al-hisul mushtarak itu menangkap su surah. Kalau al-khayal menyim menyimpan surah. Kalau al-wahm menangkap makna. Nah, kalau al-hafizah menyimpan makna. Kalau al mutakhayyilah merangkai ya surah dan mak surah-surah makna-makna itu dirangkai dan menjadi suatu apa hukumnya satu nilai satu kesimpulan nah, nah itu namanya indra batin Tayyib kemudian yang dimaksud dengan tidak menerima taghayyur yang di sini adalah limujibnya. Kalau eh, tidak karena ada mujib orang menghukumi sesuatu dengan pasti tidak menerima perubahan tapi nggak ada alasan itu namanya apa namanya i'tiqad ya namanya bukan ilmu itu namanya apa i'tiqad nah karena itu dia qabilat taghayyur. Dia menerima apa? Taghayyur ya. Karena tidak ada mujib. Nah. Terus kalimat layak balut taghayyur di sini apakah dia layak balut taghayyur aslan? Sama sekali tidak menerima perubahan? Al jawab 6 Ti tidak ya karena ilmu kasiran kasiran ma yataghayyaru bima yu'ariduhu min asy wal awham karena ilmu itu seringkali juga berubah dengan ada sesuatu yang berlawanan dengannya dari syubhat dan auham kekeliruan. Nah, ini ditanbi oleh Al-Attar dalam hasyiah Jam'il Jawami'. Lontor namanya siapa? Hasan bin Muhammad bin Mahmud Hasan bin Muhammad bin Mahmud Al-Attar Apa artinya Al-Attar? Ya, orang yang profesinya itu berurusan dengan minyak wanginya lahir tahun 1180 1180 wafat tahun 1250 nah wakana kana syaikhan lil azhar dulu dia itu eh, seorang syekh di jamiah al azhar ulida bil qahirah dia dilahirkan di Kairo nah Mesir Al-Battar. Nah, dia punya hasia Jam'il Jawami. Jam'il Jawami ini punya siapa? Punya Ibnu Subuki. Jamil Jawami dalam dalam usul fikih ya. Ini kalau kamu cari Jam'ul Jawami dalam usul fikih itu karya Ibnu Subuki. Ibnu Subuki ini kunyahnya Abu Nasr. Abu Nasr gelarnya Tajuddin namanya Abdul Wahab bin Ali bin Abdul Kafi Abdul Wahab bin Ali bin Abdul Kafi As-Subukinya lahir tahun 727 727 wafat tahun 771 ini masih muda berarti ya nah, Masya Allah mungkin nggak sampai 50 tahun ya 700 kurang hmm. Ini masih 44 tahun meninggal menyusui <laughs> kalau ayahnya As-Subuki ya, As-Subuki itu eh, gelarnya Taqiyuddin As-Subuki itu gelarnya apa? Taqiyuddin sama kayak Ibnu Taimiyah <laughs> dan juga gelarnya Taqiyuddin nah kunyanya abul Hasan namanya tadi Ali bin Abdul Kafi Ali bin Abdul Kafi Al Khazraji Al Ansari ini nasabnya kalau dituntut tuh sampai suku Khazraj kaum Ansar nah, nah itu yang di zamannya Ibnu Taimiyah itu uh, sering apa bantah-bantah asubuki yang bapak hmm. sama Ibnu Taimiyah Sampai situ ya. Nah, berikutnya di catatan nomor satu itu juga dikatakan lakin tapi qad yuqalu kadang dikatakan kaifa yakunu jarayanul adati mufidan lil ilm bagaimana jaroyanul adat yang berjalannya adat kebiasaan itu memberikan faedah ilmu artinya mujibnya itu ya bagaimana adat kebiasaan itu memberikan faedah il ilmu misalnya nih uh, kalau ada oksigen api itu nyap nyala nggak ada oksigen mah itu apa namanya adat ya namanya adat jelas kita menghukum itu dengan pasti enggak? pasti layak balut taroy dasarnya adat biasanya begitu gitu jelas nah itu dikatakan il ilmu bagaimana adat itu menunjukkan pada ilmu ma'ahtimali kharqil adat padahal bisa saja terjadi yang apa di luar hadat di luar kebiasaan ada api menyala di dalam air kayak sonar ini ya. Oh, slash <laughs> di gimana itu jarang-jarang orang yang di laut lepas itu ya dengar dalam air ya <laughs> itu kan nggak umum ini. kok bisa nah itu bagaimana dijawab ajab asyirbini asyirbini menjawab fi hasyati ala jam'il jawami dalam hasyahnya juga atas jam'il jawami jam'il jawami ini punya Ibnu Suwi tadi hmm. eh, dikasih hasyah oleh al ada juga oleh asyirbini itu kalau anda lihat di cetakannya yang ada itu jadi apa naskahnya um, eh, ini Sumuki di atas di bawahnya Al Abtar di bawahnya lagi ini dalam <laughs> satu cetakan gitu ya. nah itu jawaban model-model buku zaman dulu begitu <laughs> jadi rapat-rapat uh. Ah, di situ bin kasih jawaban bi annal munafiya lil ilmi bahwa yang menafikan ilmu itu adalah huwa wuqu'u khilafil ada khilaf itu maksudnya kharq tadi ya kharq itu maksudnya khilaf ya menyelisihi adat cuma kalau di atas tadi kan ihtimal ya hmm. ihtimal kharqil ada bedakan dengan wuku' khilafil ada yang menafikan ilmu itu apa? Wuku khilafil ada. Bukan ihtimal. Bukan ihtimal. Kalau ihtimal kan bisa ya bisa enggak. Tapi kalau wuku itu nyata ini ya. Jelas? Misalkan ada enggak satu peristiwa di mana tidak ada oksigen di situ api menyala. Nah, coba buktikan ini ya. Kalau nggak bisa buktikan, berarti nggak bisa ya. Walaupun kalau mungkin mungkin saja siapa tahu gitu ya, mungkin ya. Tapi nyata nggak? Nah, kalau belum ada pembuktian nyatanya belum bisa membatalkan hukum ya. Paham? Begitu jawabannya. La mujarradul jawaz bukan sekedar apa? Jawas, jawas maksudnya ihtimal. Ihtimal sama jawas itu maksudnya sama. Paham? Kalau bisa saja, ya kalau bisa saja saya juga bisa jawab. Bisa juga tidak. Nah gitu. Kalau namanya mungkin kan mungkin iya mungkin tidak. Itu bukan bukan apa bantahan ini. Ya. Kalau bantahan tuh wah oke nyata baru bisa kamu membantah ya Baik. Wahada kama annal hisa. Dan ini sebagaimana bahwa his itu indera sekarang ya. Sekarang bukan akal, oh, bukan adat. Indera, his. Wa nadharul akli, pandangan akal, hitungan akal. Yufidul ilma, dia memberikan faedah il, ilmu ma'a jawazil ghalati fiha. Padahal mungkin enggak ada keliru Mungkin lidah itu kalau normal ya bisa merasakan yang manis-manis, yang asin, asin. Tapi kalau dia nggak normal, ada sakit misalnya, yang asin kayak nggak asin, yang manis kayak nggak manis. Paham? Jadi mungkin golat. Hitungan akal juga begitu. Jelas. Tapi kan itu sifatnya jawaz. Ya, fihi pada keduanya bukan bukan wuku ya, bukan wuku dan sehingga yang menafikan ilmu itu adalah wuku khilafil ada wuku khilafil his wuku khilafil akal gitu ya bukan ihtimal bukan jawab. tayyib wasirru dan rahasianya katanya anna kathiran minal umul jaizah bahwa banyak dari perkara-perkara yang sifatnya jaizah ihtimal tadi fi anfusiha pada zatnya yu'lamun tifa'uha diketahui ya ketiadaannya itu fil kharij dalam kharij kharij itu maksudnya fil waqi al kharij itu maksudnya apa al waqi dalam kenyataan perkara-perkara yang sifatnya ihtimal itu ya bisa diketahui ketiadaannya Paham? Pada apa? Kenyata kenyataan. Bil badaha. Nah, dengan badaha. Badaha itu artinya uh, biduni i'malil fikr. Bil badaha itu artinya biduni i'malil fikr. Tanpa menggunakan fikir pikiran otomatis jelas kayak tadi ya api menyala karena ada oksigen orang bilang bisa saja uh, apa tidak ada oksigen bisa, um, masih nyala bisa saja gitu ya mungkin saja bisa kita tiadakan kemungkinan itu dengan apa wujudkan dalam bentuk nyata hmm. ada tidak anda ah, ada ketika tidak bisa membuktikan bil badaha dunia imal fikir kita bisa menafi hmm. menafikan nggak ada mana buktinya lan kayak gitu kata siapa Asyirbini siapa namanya Asyirbini itu Asyirbini namanya Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad Asyirbini Al-Misri Al-Misri Tawalla masyikhatal azhar li muddati sanatain. Dia pernah apa e, menjabat ya kayak apa tuh rektor gitu ya di Al Azhar dalam waktu 2 tahun. Periode 2 tahun. Wafat tahun 1326. Ya masih masih belum jauh lah ya. 1326 ya mungkin udah seratusan tahun lebih ya Asyir Di sini paham? Jadi yang namanya ilmu itu kata mereka adalah hukmun jazimun layak balut tawai hukum yang jazim yang pasti yang tidak menerima perubahan. Ya. Tapi ada qaidnya yaitu limujib karena ada sebab yang menuntut hukum itu. Jelas? Kalau tanpa sebab itu bukan ilmu itu namanya i'tiqad. Jelas? Kemudian tidak menerima perubahan ini bukan berarti sama sekali ya. Bisa saja berubah kalau ada apa? hal yang berlawan berlawanannya yang lebih kuat misalnya. Nanti kayak tadi ada ihtimal. Kalau ihtimalnya bisa dibukti, dibuktikan, ya berubah hukumnya ya. tapi kalau ihtimalnya nggak bisa dibuktikan, ya nggak berubah hukum. Nah, kaidahnya apa? Al hukmu ya dulu ma'a illatihi. Hukum itu berputar sama illahnya, wujudan wa adaman. Di mana ada illah, eh, di situ ada hukum. Di mana ilahnya tidak ada ya nggak ada hukum. Jelas? Tayyib barakallahu fi. Lanjut sekarang yang kedua adzan. Tingkatan tasdiqat yang kedua adalah adzan. Apa itu adzan? Katanya adzan itu adalah at-tarafur rajihu minat taraddudi baina amrain. Taraf itu sisi ya, sisi yang kuat dari kebimbangan antara dua perka perkara. Kalau kamu bimbang antara dua perkara. Kemudian dari dua perkara tadi ada yang kuat. Maka yang kuat itu namanya apa? الظن نعم الظن لست misalnya kamu uh, baru saja berwu berwudu kemudian beberapa waktu setelahnya eh, ragu gini jadi sudah batal nggak ya nggak inget ini tapi yang saya yakin tadi saya baru saya wudhu kan mungkin antara wudhu sama sholat ada jarak misalkan lima menit atau 10 menit ah di jarak waktu itu tiba-tiba muncul apa ragu eh, udah batang ya paham ragu nah dalam keadaan seperti ini mana yang lebih kuat ya. atau hadas Toharo ya. Karena yang kamu masih ingat baru saja apa? Wudhu Hadas nggak ingat saya Kayaknya enggak Laz. Ya sudah, kamu ambil yang apa? Dhon tadi tinggalkan yang ragu. Paham? Da'ma ma yaribu ila ma'la jadi tinggalkan yang membuat meragu kepada apa yang tidak membuat ragu sampai apa yakin oh iya iya tadi hmm. tadi pas di situ buang angin ya <laughs> nah baru berubah ya hmm. tapi kalau belum muncul itu maka jangan diikuti. Um, ambil yang one. Itu namanya one. At-tarafur rajih minat at bain amrin Sisi yang kuat dari ke keraguan, kebimbangan antara dua perkara. Berikutnya wal waham. Apa itu waham? Waham itu adalah at-taraful marjuh minat taradud bain amrin Ya, sisi yang lem, lemah dari kebimbangan antara dua perkara. Lawannya dhannya. Kayak tadi, hadas nggak ya? Cuma was-was saja gitu ya. Muncul keraguan. Tapi nggak ada petunjuknya korinanya kemana. Gak kebayang, gak ingat. Tapi yang saya masih ingat baru saja wudhu tadi. Ya sudah, itu namanya waham. Ya, kalau waham diikuti nggak? Enggak. Ya. Nah, ambil yang mohon tinggalkan yang wahumnya. Kemudian berikutnya adalah wasyak. Apa itu syak? Syak itu adalah mastawa tarafahu. Sesuatu yang istawa, seim, seimbang dua sisinya. Tidak ada yang rajih, tidak ada yang merjuk. <laughs> Nah, kalau siang ini gimana? Hah? yang siang ini gimana? Ya tinggalkan caranya ya kumpul lagi aja. Jelas. Nanti kalau syak itu ya ada yang lebih kuat, nggak ada yang lebih lemah ya. Ya sudah. Jauhi yang namanya syaknya. Perbaharui saja wudhunya. Paling gampang. Nah. Tayyib itu namanya maratibut tasdiqat ya. Maratibut tasdiqat ada empatnya al ilmu wal wan wal wahm wasyakk. Tasdik itu itu satu macam dari dua macam il ilmu menurut apa mantek <laughs> jadi ilmu dalam mantek itu dua tasawur penggambaran dan tas tasdir pembenaran nanti ketemu lagi uh, <laughs> ilmu itu dua dalam apa kaidahnya mantik tasawur penggambaran dan tasdir pembenaran. Nah, tasdik ini marotifnya apa? Empat. Il, wan, waham, syak. Yes. Berikutnya. Qala rahimahullah wa yuqabilul ilma al jahlu. Nah, lawan daripada ilmu apa? Al jahl al jahl di sini nggak di nggak dimasukkan sebagai maratib tasdiqariyah karena jahl bagaimana dikatakan tasdiq om jahlnya <laughs> nggak ngerti ya. apa definisi al jahl bodoh ya, kembalikan daripada ilmu adalah bodoh al jahl huwa pengertiannya adalah intifaul ilmi bil maksud Intifak tidak adanya ilmu. paham tidaknya tidak adanya ilmu dengan yang dimaksud nah, kalimat bil maksud ini perlu ditaklik apa maksudnya bil maksud jadi maka penulis mentakliknya di nomor dua ya hmm bil maksud ay bima min sya'nihi an yuqsada liyu'lama itu namanya bil maksud ya. yaitu dengan sesuatu min sya'nihi yang perkaranya perkaranya sesuatu tadi an yuqsada dimaksud Dimaksud itu diinginkan, dicari. Ya. liuk lama untuk diilmu diilmui. Artinya tidak semua hal perlu dicari apa? Ilmunya kan. Ada hal-hal yang enggak orang enggak nyari ilmunya Paham? Maka ketidaktahuan kita tentang hal itu enggak disebut bodoh. Contohnya <laughs> Contohnya Sudah belajar Di Al-Intisar Di Ahli Al-Athar Athar dari Salaf Ilmu kalam <laughs> Kalam itu Kata ulama Itu Apa Sesuatu yang gak perlu diilmui jelas paham walaupun banyak orang apa menyebutnya ilmu <laughs> istilah itu apa bahkan ketidaktahuan kita terhadap kalam itulah ilmu <laughs> bukan jahil. tapi al kalam mengatakan orang yang nggak ngerti kalam dibilang apa jahil al sunnah bilang tidak Justru orang nggak ngerti kalam itu alim. Nah, wah ini kontroversi ya. Makanya Ibn Taimiyah eh, di antara yang membuat beliau dimusuhi banyak orang tuh karena itu. Tapi itu haknya wah ulama salaf jauh sebelum Ibn Taimiyah banyak apa memberikan penjelasan tentang tercelanya kalam Nah, orang-orang belakangan setelah itu aja yang nambah terlalu ya ini hulu dalam mengangkat yang namanya kalam. Nah, jadi yang namanya bil maksud maksudnya bima min sya'nihi an yuqsada lama. Paham? Ini sesuatu yang perkaranya adalah dimaksud, dimaksud maksudnya dicari, diinginkan untuk di ilmu menarik gitu loh, menarik untuk diilmu diilmui ah, kalau kita tidak mengerti sesuatu itu itu namanya jah, jahil tapi kalau sesuatu nggak menarik diilmui nggak penting gitu loh maka nggak taunya kita tentang hal itu ya nggak dikatakan nggak dikatakan apa bodoh ya misalnya ah, apa ya kalau sekarang eh, istilah-istilah Gen Z ya, Gen Z ya. <laughs> ah, kamu nggak tahu istilah sekarang ya. apa di luar nurul ya. apa lagi ah pokoknya bahasa bahasa Gen Z deh. ah coba ketidaktahuan kita tentang hal tersebut apakah dianggap bodoh enggak lah Jalan. nanti itu namanya sesuatu yang memang perkaranya nggak menarik untuk apa? diilmui buat apa kayak gitu nanti Tayyib, begitu. Tapi kalau sesuatu itu memang dimaksud, dicari, menarik untuk diilmui. Kalau kita tidak mengilmunya, ah, itu bisa disebut apa? Jahal, mundur Masa satu sama satu nggak bisa? Wah bahaya kamu. <laughs> Nanti kalau kamu berurusan sama orang gimana? Ya kan? Ya hitung-hitungan dasar itu penting ya. Jelas. Ya. Kalau nggak ngerti ya dan yang jahat Masa api kalau kena kain itu kain kebakar. Kayak gini masa nggak ngerti? Kalau nggak ngerti bahaya gitu ya. Nanti tiba-tiba kamu main api terus kebakaran. Nah, itu perlu diilmui, belas. Wah ini ada setrum, jangan dipegang. Perlu diilmu, diilmui. Kalau enggak bahaya. Enggak kayak gitu ya. Kalau tidak mengerti hal seperti itu disebut jahil. Jadi yang namanya bodoh hati ya. Bodoh itu adalah intifaul ilmi bil maksud. Tidak adanya ilmu, tidak adanya pengetahuan. Ya, tidak adanya hukum jazim gitu dia. Terhadap perkara yang memang perlu di ilmu ini. Paham? Bil maksud ay bima min sya'nihi an yuksadal yu'lam. Terhadap perkara yang apa? perlu di ilmu menarik di ilmu ini penting untuk diilmui. Nah, itu intinya gitu ya. Tapi kalau sesuatu yang nggak perlu diilmui, nggak menarik untuk diilmui, nggak penting juga diilmui, ya, nggak tahu masalah seperti itu mah jahil. Justru apa? Ilmiah. Makanya dikatakan kayak tadi, ilmu kalam itu sebetulnya ketidaktahuan kita itu ilmu. Tapi kalau kita ngerti itu jahil. <laughs> Itu menurut salaf ya. Menurut salaf. Baca lagi lah di kitab Al-Intisar itu ada asarnya. Asar. Di antaranya dari Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i termasuk imam yang keras yang apa memusuhi kalam. Karena tahu rusak. Nah, rusak. Merusak agama ini dari sendi-sendinya. Nah, makanya beliau punya hukum apa? Orang yang belajar kalam itu dipermalukan di depan umum. <laughs> Sambil dipukuli dengan sendal dengan apa? Ini balasan buat orang yang belajar kalam. <laughs> Nih, tapi anehnya orang-orang syafi'i itu <laughs> nggak belum pernah dengar apa Gimana nggak tahu ya? Justru gandung dengan ilmu kalam. Nah, La ilaha illallah. Itu yang pergeserannya. Anjir. Berikutnya, bi an lam yudrok dengan lam yudrok lam yudrok lam yufham tidak difaham difahami wa yusamma ah, kalau lam yudrok saja tidak difahami itu dinamakan al jahlal basir bodoh yang ri ringan tipis-tipis jadi al jahlal basir itu apa intifa'ul ilmi bil maksudi bi an lam yudrak. Tidak adanya pengetahuan terhadap yang dimaksud dengan tidak difahami. Ini dia nggak ngerti. Sebatas itu saja. Ah, itu namanya jahal bah, basir. Au atau udrika udrika yang difahami ya ala khilafi hayatihi menyelisihi hayahnya hayahnya itu maksudnya eh, apa namanya sifatnya fil waqi pada kenyata dia tidak mengilmui sifatnya secaranya dia memahami yang berbeda dari sifatnya yang sebenarnya Ah, wa yusamma kalau yang kedua ini dinamakan apa? Al jahlal murakkab. Bodoh yang kuadrat. Bodoh kuadrat ya. <laughs> Jahal murakkab. Paham? Dia memahami sesuatu tapi apa? Tidak sesuai kenyata kenyataan. Paham? Dikatakan murukab kuadrat. Kenapa kuadrat? bihi min jahlain. Karena terkumpul apa padanya dua kebodohan. Yang pertama adalah jahlil mudriki bima fil waqi. Kebodohan yang memahami tadi terhadap kenyataan, dia nggak tahu kenyataannya. Yang kedua, wajahli bi annahu jahilun bih. Kebodohan dia tentang dirinya sendiri kalau dia nggak ngerti, tapi merasa apa? ngerti padahal nggak ngerti kuadrat maka lebih buruk yang mana yang ya contohnya ini ya, dikasih contoh ka'tiqadil falsafi seperti keyakinan ahli filsafat annal alama qadim bahwa alam ini apa qadim qadim itu artinya apa nggak ada permulaannya paham tidak ada proses uh, dari tidak ada menjadi ada itu enggak itu keyakinannya ahli filsafat karena ahli filsafat itu hakikatnya itu gak percaya Tuhan jadi ateisnya orang paling ateis ya ahli filsafat tuh ini gak percaya Tuhan ya kalau ahli filsafat masih percaya Tuhan berarti filsafatnya belum meresap <laughs> Kalau oh, filsafat yang beneran itu nggak percaya Tuhan. <laughs> Paham? Karena menganggap alam ini apa? Qadim, yang qadim itu alam. Ya, alam itu bukan hadis, bukan sesuatu yang bah, baru dari tidak ada menjadi ada. Tapi alam itu qadim, nggak ada permulaannya. Kan? nggak ada awalannya. Ini bodoh, paham? Bodoh. Nah. Karena wakinya gimana? Kamu dulu ada nggak? <laughs> Kamu bukan bagian dari alam toh? Kamu dulu ada nggak? Dulu kamu tidak terus ada. Pohon itu dulu ada nggak nih pohon? Tidak ada terus ada. Itu dia apa hadis? Hadis. Hmm. Jah. <laughs> Bodoh. Ya. Tapi menganggap orang lain yang muda itu <laughs> jahil merekam ya. jahil merekam wa kharaja biqaulina al maksud dan keluar dengan perkataan kita al maksud tadi intifalil bil maksud wairuhu wairuhu maksudnya intifaul ilmi ya bi uh, bi ghairil maksud gitu ya. Kalau kita tidak mengetahui sesuatu yang memang nggak penting, gitu ya, maka itu tidak disebut jahil. Nah, nggak nggak ada manfaat. Nah, contohnya kaas falil ardi wa mafiha seperti bawah bumi ini dan apa yang ada apa di dalamnya. Kita nggak mengerti itu, itu nggak disebut apa? Nggak disebut jahil karena enggak penting enggak menarik jelas fala yusamma intifaul ilmi bihi jahlan sehingga ketidaktahuan kita terhadap apa yang di bawah bumi ini nah itu enggak disebut jahil istilahan menurut isti, istilah paham jadi kejahilan itu adalah kalau kita enggak ngerti sesuatu yang perlu diketahui kalau sesuatu yang nggak perlu diketahui itu nggak bodoh. Itu namanya kamu pandai. <laughs> nggak penting buat apa. Jadi, Kemudian kembali ke atas wasahu, wasahu itu atof kepada al-jahlu ya. Paham? Berarti termasuk yang yuqabilul ilmnya. Lawan dari ilmu yang pertama al-jah Al-jahlu yang kedua apa? Asahu. sahu As-sahu itu juga lawan dari ilmu. Apa itu as Asahu as itu adalah al-ghaflatu 'anil ma'lum. Ghaflah lah lalai dari sesuatu yang seharusnya diilmui. Tapi dia lalai. Ah, ghaflah itu apa? Tayyib. Antum tulisnya al-ghaflah itu adalah sahun ya taril insana min qillati tahaffudhi wat tayaqqudhi al-ghaflah itu adalah sahun sahun tau ya lalai ya taril insan yang muncul pada seseorang ya taril insana yang muncul pada seseorang min qillati tahaffudhi karena kurangnya apa tahafud tahafud itu maksudnya penjagaan kewaspadaan kurang waspada wat tayaqquli dan kurang apa kurang ya ini kesadaran kurangnya kewaspadaan dan kurangnya kesadar kesadaran. Nah, kalau terjadi itu itu namanya ghaflah. Ghaflah. Paham? Misalnya dia ada di pagi hari. Harusnya ada amalan nggak di situ? ada amalan yaitu berzikir gitu artinya tapi dia lewatkan begitu saja dengan ngelamun <laughs> memandangi eh, langit gitu atau apa mandangi ini termasuk mandangi HP <laughs> ini pagi-pagi waktunya bagus kamu buat dikir HP jadi usah usah Sampai habis waktu paginya ya. Baru apa? Oh, tadi belum dikit. nah, <laughs> itu namanya offline. Las. al ghaflah itu lawan daripada apa? Ilmu. Jadi orang yang alim itu nggak boleh apa? Ghaflah lah butuh kewaspadaan um, butuh terus menghadirkan kesadaran semaksimal mungkin walaupun ya namanya manusia ya mesti ada ada waktunya dia kurang gitu tapi berusaha berusaha semaksimal nah, jangan sampai ghaflahnya itu kebangetan gitu nah satu hari 24 jam Tidak ada satupun ayat Quran yang dibaca Ngapain aja 24 jam Kalau mantengin Youtube oh, Sampai Matanya pegel-pegel itu Keluar air mata itu <laughs> Mantengin Baca Quran Satu ayat gak ada sama sekali Bahkan kalau kamu baca hadis ini dilihat di sifat salat Nabi ya. Orang yang satu malam itu membaca 100 ayat atau 200 ayat, maka insya Allah dia tidak termasuk apa? Ghafilin, orang lalai. <laughs> Coba refleksikan pada diri kita. Satu malam kita baca berapa? Nah, 100 ayat itu katanya baru apa? Kamu nggak nggak lalai. Jadi subhanallah, terlalu banyak kita apa? Lalai kalau begitunya. Maka berusaha untuk apa? Tingkatkanlah ya, kemampuanmu itu yang Allah kasih. Cuma kau nggak pakai itu aja. Dikasih nggak? Dikasih. Cuma kau nggak pakai. Nah, coba. Ya kalau 100 ayat 200 ayat masih berani coba minimal ada yang dibaca lah sebelum tidur jangan sampai apa? Enggak sama sekali. Ah, dikir mau tidur yang enggak. Apalagi baca Qurannya. Ini mah baca satu ayat, dua ayat, baca dikir sebelum tidur. Jadi ada semacam apa mukadimahnya gitu. Jangan sampai tidur itu apa? Lagi di meja <laughs> lagi juga hidup nggak ada mukadimahnya nah, ini nanti bikin yang bikin sakit tuh kayak gitu paham karena istirahatnya nggak kualitas paham istirahat ya kalau kualitas walaupun sedikit kanu qalilan minal laili ma jaun Allah puji kan sedikit orang soleh itu apa tidurnya cuma apa kualitas Paham? Sampai betul-betul bangun itu apa? Karena itu tadi ada ada zikirnya. Bangun pun ada zikirnya. Kualitas. Yang nggak harus 8 jam. Tapi kualitas. Coba Anda pernah dikasih tahu ya sama supir yang suka jauh-jauh itu. Dia itu kalau istirahat tidur di, di pinggir jalan gitu, nggak butuh lama kali. Tapi jangan diganggu. <laughs> Pokoknya nggak boleh ada yang ganggu. Tidur tidur. Paling kadangnya cuma 10 menit, 15 menit. Tapi betul-betul pulas ini. <laughs> Telah bangun tuh segar. Nyupir lagi dia. Ah, nggak karena kualitas. Tapi kalau tidurnya nggak berkualitas, walaupun sampai habis subuh ya bangun-bangun masih kayak mau tidur <laughs> lagi, nggak kualitas. Bang, yang pentingnya Nah, itu dulu ya. Semoga manfaat. Alhamdulillah. Tanya. Mau bisa yang kelewat mau baca dah. Itu waktunya Mau baca? ya yang lain bisa istirahat yang kemarin terakhir sampai mana yang Inna wabadiyah kulfani asal dia